Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa Al-mithal ar-rabi' asyar. Qala al-musannif rahimallahu taala Al-mithalu ar-rabi'a asyara qauluhu ta'ala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahu fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaikat kepadamu hanyalah mereka berbaikat kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Wajah ayuqal hadil ayatu tadammanat jumlatain. Maka jawaban berkaitan dengan ayat ini kita katakan bahasanya ayat ini memuat dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, Inna ladina yubayi'unaka innama yubayi'u yubayi'un Allah. Ya, Rizki. Fakat akhadas salafu ahlu sunnati bidahiriha wa hakikatiha. وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافته في أول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى wa inna ma taala mubayya'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam mubayya'atan lahu li rasuluhu faqad bayya'a sahabatu 'ala al-jihadi fi sabilillah taala wa mubayya'atu rasuli 'ala al-jihadi fi sabili man ursila man arsalahu arsalahu mubayya'atan liman arsalahu liman arsalahu li rasuluhu al-mubalighu anhu kama anna ta'ata rasuli ta'atan ta'atun liman arsalahu liqaulihi ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa fi idafati mubayyatihim ar-rasul ar-rasula rasula sallallahu alaihi wasallam ila Allah ta'ala fi tasrifin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'bidi wa ta'yidihi wa tawqidi hadhihi mubayyati wa 'adamiha wa raf'i sya'nil mubayyina ma huwa dhahirun la 'ala ahadin nah Waqat akhadha salaf al-sunnah maka salaf yaitu al-sunnah mengambil dan memegang zahir ayat dan makna hakiki dari ayat dan ayat tersebut syarihatun adalah kalimat yang tegas dan jelas Bahasanya para sahabat radhiallahu anhum kanu mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sebagaimana yang Allah katakan di ayat yang lain surat Al-Fatah ayat 10 itu ini membahas tentang bayatul ridwan. Nah, di ayat yang lain yang membahas tentang bayatul ridwan, Allah mengatakan Laqad radallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka berbayat kepadamu di bawah pohon yaitu bayatul ridwan. Walau yukuni li ahadin dan tidaklah mungkin bagi siapapun untuk memahami dari firman Allah eh, Innama yubayi'un Allah Annahum yubayi'un Allah nafsahu Memberikan makna tidaklah mungkin Memaknainya bahasanya mereka para sahabat Terbaikat kepada Allah secara langsung Wala ayat dan tidak mungkin dia mengklaim bahasanya hal itu adalah zahir lafaz limunafatihi li awalil ayat. Karena jika kita katakan bahasanya para sahabat berbaikat kepada Allah, maka ini bertentangan dengan bagian depan ayat. Bagian depan ayat ladina yubayi'u naka. Innama yubayyi'un Allah. Kalau kita maknai innama yubayyi'un Allah artinya para sahabat langsung berbaikat dengan Allah maka ini bertolak belakang dengan bagian depan ayat yaitu alladzina maka kemudian wal yang kedua bertentangan dengan realita realita di bayat Ridwan dan para sahabat berbaikatnya kepada Nabi tidak kepada Allah yang ketiga berbaat kepada Allah secara langsung adalah satu hal yang mustahil. dan satu hal yang mustahil untuk untuk Allah Taala. Namun sehingga makna innama yubayyi'un Allah Allah jadikan bayat kepada Rasul dan bayat kepada Allah karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah dan para sahabat berbayat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad di jalan Allah dan berbaiat kepada Rasul, kepada sang utusan untuk berjihad di jalan yang mengutus itu sama dengan berbaiat kepada yang mengutus karena dia cuma sekedar utusan yang menyampaikan pesan yang mengutus sebagaimana taat kepada Rasul adalah taat kepada yang mengutusnya sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa pemayuti Rasul fakat atau Allah siapa ya yang taat kepada aturan Ar-Rasul maka dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Baiat para sahabat kepada Rasul itu disandarkan kepada Allah Ta'ala. Ini eh, menunjukkan tasrifin nabi pemuliaan ke nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan penguatan wa tauqid dan penguatan baiat ini dan betapa agungnya baiat ini dan betapa tingginya kedudukan al mubayyin orang-orang yang berbaiat ini adalah satu makna mawadhahir yang sangat jelas bisa ditangkap ini adalah satu pesan awalan anna hadhil ayata anna hadhil ayatu tastamilu anna hadhil ayata anna hadhil tastamilu ala jumlataini al jumlatul ula fi qoulihi ta'ala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah lam yakul ahadun minas salafi anna sahabata radhiyallahu anhum bay'allahu bay'allaha nafsahu bal ala ghairil ayati bahwa anal bayata kanat min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tahta syarati ya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yazidu hadha wuduhan awalan qawlu ta'ala laqad radiyallahu laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah faqad akhbaral haqqi haqqu jalla sana'uhu annahu subhanahu wa ta'ala asbata li ulaikan nafari, nafari wa adatihim wa Ada adaduhum arba'a asyarata mi'at mi'atan mi'atan hinna kanu bayina Rasulullah Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jihati fisabilillah sanian qaulu ta'ala mayyuti rasulah faqad ata'a Allah Fa'idha lumam hatainil ayataini Illa ba'dihima Zuharolaka awalan Hakikatul bayati Wa annaha li rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Wa laisu mubayi'ina Mubayi'ina Allah nafsahu Nah uh, eh, Atatantafi'a sehingga tertolaklah subhat atau tuduhan kalau alusunah melakukan takwil al-mudda'a yang dituduhkan kepada alusunah dalam ayat ini maka penulis menjelaskan yang kesimpulannya sebagai berikut pertama ayat di atas mengandung dua kalimat kalimat yang pertama orang-orang yang kepada kepadamu hanyalah berbaik kepada Allah tentang ayat ini tidak ada satupun salaf yang mengatakan bahasanya para sahabat berbaik langsung kepada Allah bahkan zahir ayat yaitu bagian depan ayat Allah dina yubayyi'unaka Bersempaiat yang diberikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon itu ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yazid Tuhan dan Tuhan hal ini akan semakin jelas dengan mengingat ayat Laqad radallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Faqad akhbara al-haqqu maka Allah al-haqqu jalla sana'uh memberitakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk bagi mereka-mereka ulaikan nafari ya, sejumlah orang itu yang jumlah mereka adalah 14 adalah 14 Arba'ata Asyara mi'atan seribu empat ratus seribu empat ratus orang seratusnya ada empat belas seribu empat ratus orang ketika mereka berbayat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad Fisabilillah jika benar Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy dan mereka siap untuk uh, ya, mengadukan nyawa atau beradu nyawa dalam berkat jihad fisabilillah. Kemudian ayat siapa yang taat pada Rasul maka dia taat pada Allah. itu tumlam tak jika engkau tambahkan. Dua ayat ini atau engkau gabungkan dua ayat ini sebagian pada sebagian yang lain dhaharalaka maka akan jelas bagimu yang pertama hakikat bayat Maksudnya bayat tersebut ditujukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mereka para sahabat berbayat kepada Allah itu sendiri ya, bibit Bayati fi qawlihi innama yudha'imu Allah idhafatu tasrifin wa taslimun wa takrimin wa tanwihin bil fadli wa quwwatul imani al hamilati lahum alam bai'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duna taraddudin bayahu ala jihadi bisabilillahi ma'a annahum ghairu musta musta'iddina min man min haitsu iddati iddati iddati bidzalika Allah subhanahu wa ta'ala bil ayati tsaniyati wa hiya ayatun nisa'i adafu adafu ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam ila nafsihi ala tarahu qala jala tana'uhu mayyutin mayyutin rasula faqad ata Allah wa dhahara bi hadza anna Allah subhanahu wa ta'ala adaful bai'ati ila nafsihi ma annaha mubai'at tun bi rasulihi di anna haqiqataha hiya im hiya yam hiya imtithal hiya imtithalu amrillahi azza wa jalla. Nah. Kemudian yang kedua, uh, bayat ini dinisbatkan sebagai bayat kepada Allah adalah idhafat tasyrik, adalah penisbatan dalam rangka memuliakan dan memuliakan wa bil fadli dan untuk menunjukkan keistimewaan menunjukkan kekuatan iman yang mendorong para sahabat untuk berbaiat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa bimbang, tanpa berpikir panjang. Mereka berbaiat untuk berjihad fisabilillah padahal mereka bukanlah orang yang mustaidin dalam kondisi siap untuk berjihad karena mereka pergi bersama Nabi dalam rangka umroh tidak dalam rangka jihad mereka tidak berniat untuk perang niat dan maksud kedatangan mereka adalah berumrah jadi satu hal yang sangat luar biasa tidak siap untuk berperang siapnya mau umrah kok tiba-tiba diminta untuk siap berbaik eh, baik berbaikat untuk jihad mereka pun langsung menerimanya maka mereka bukanlah orang-orang yang siap untuk berperang min haithul uddah dari sisi persenjataan. Uddah artinya persenjataan, iddah artinya persiapan, ini bekal, ida eh, Kalau uddah senjata. Lidzalika untuk itu mereka tidak menyiapkan senjata untuk perang, mereka hanya menyiapkan senjata biasa untuk ya, senjata yang wajar biasa uh, uh, dalam rangka perjalanan damai bukan dalam rangka perjalanan perang. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua yaitu di ayat An-Nisa menisbatkan ketaatan kepada Rasul sebagai ketaatan pada dirinya. Allah taruh akan kau menyaksikan Kala jala sana'u Basilnya Allah jala sana'u berfirman Siapa yang taat pada Rasul maka dia taat pada Allah Fadhara maka nampaklah maka jelaslah bihaka dengan hal ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala adofal bayata menyandarkan bayat kepada dirinya ma'annaha ada terhadap bayat kepada rasulnya li'anna hakikataha karena hakikat bayat adalah imtisal amrillah azza wajal mentaati perintah Allah azza wajal Wahyu Kam adofa halaman 319 Kama adofa fi ayatin nisa'i ta'atu rasul ta'ata rasuli ta'ata rasuli ya nasihi karena hakikata karena hakikata ta'at rasul ta'ati rasuli anna haqiqata ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam ya ta'atu lillahi azza wa jalla wa huwa al-fadlu anhu wa amara bi amrihi wal amiru wal amiru bi amrihi wal nahi bi nahyihi fa bai'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam ia bai'atu bai'atu lillahi Bai'atun lillahi Hiya bai'atun lillahi wa ta'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam hiya ta'atun lillahi wa hadza ibahu ibahu makna al-jumlatul ula jumlatul ula Hada ibahu makna al-jumlatul ula kama adhafa fi ayat nisa sebagaimana Allah isbatkan di ayat dalam surat An-Nisa ketaatan pada Rasul sebagai ketaatan kepada Allah karena hakikat taat pada Rasul adalah taat kepada Allah Azza wa Jal Karena Rasul sekedar penyampai pesan Dia hanya memerintahkan apa yang Allah perintahkan Larang apa yang Allah larang Maka bayat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bayat pada Allah Taat Rasul dan taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketaatan kepada Allah Inilah penjelasan makna untuk kalimat yang pertama Kemudian kalimat yang kedua sebut. وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبيئين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوقيت كون مبايعة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة مبايعة له عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا Fayadullahi azza wa jalla fawqa aidi fawqa aidi fawqa aidil mubayyina iya, li Rasulih sallallahu alaihi wasallam ma mubaya mubaya mubayanatihi ta'ala bi harfihi wa uluhi alaihi wa la yusibu li ahadin an yafhama anna أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم ويدل, ويدل النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها إليهم ويمسك بأيديهم كالمصافح لهم كالمصافح لهم كالمصافح لهم fayaduhu ma'aidihim la fawqa Nah. Kemudian kalimat yang kedua tangan Allah di atas tangan mereka. Kalimat ini aidan juga sebagaimana makna zahirnya dan makna hakikinya. Bahasanya tangan Allah Ta'ala di atas tangan orang-orang yang berbaiat Lianna yadahu karena tangan Allah adalah bagian dari sifat Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu Fauqahum ala arshihi di atas seluruh makhluk, di atas asnya Maka tentu saja tangan Allah di atas tangan mereka. Dan inilah zahir lafaz dan makna hakiki untuk lafaz. Bahwa dan kalimat ini ditaukit untuk menegaskan bahasanya bayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dekatnya adalah bayat kepada Allah Azza wa Jalla walayalzamu minha dan bukanlah konsekuensi minha dari kalimat di atas bahasanya tangan Allah Subhanahu wa taala mubasyiratan liaidihim bersentuhan dengan tangan mereka buktinya tidakkah Anda menyaksikan ada kalimat langit di atas kita padahal langit itu terpisah dengan kita jauh dengan kita yang ada di bumi. Maka kata-kata fauqa tidak menunjukkan makna bersentuhan. Tidak mesti harus e, bersentuhan. Fayatullah azza Jal maka tangan Allah azza Jal di atas tangan orang-orang yang berbaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a padahal tangan tersebut terpisah dengan tangan para sahabat yang berbaikat. Padahal Allah itu terpisah dengan makhluknya, Allah itu zatnya tinggi di atas seluruh makhluknya, dan tidaklah mungkin bagi siapapun untuk memahami bahasanya yang dimaksud dengan ya yatullah fawqa aidihim yatullah kemudian dimaknai dengan ya nabi maka orang tidak boleh menafsirkan yatullah fawqa aidihim di sini dia takwil dengan yadun nabi dan tidak mungkin dan tidak bisa orang semacam ini mengaku-ngaku bahasa itulah zahir lafaz karena dua alasan pertama Allah menyandarkan tangan kepada dirinya yadullah yang kedua Allah mengatakan bahasanya tangan tersebut di atas tangan para sahabat dan realitanya Tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbaik dengan para sahabat tidaklah di atas tangan para sahabat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan tangannya kepada para sahabat, lalu mereka, lalu Nabi menjabat tangan-tangan para sahabat bagikan orang yang musafir berjabat tangan dengan mereka para sahabat sehingga kalau tangan Nabi maka tangan tangan Nabi posisinya ketika itu aidihim bersama tangan-tangan mereka bukan fauqa aidihim maka karena Allah mengatakan fauqa aidihim maka ini bukti tidak mungkin ya Allah di sini kita maknai dengan yadu Rasulillah Ismat, Ismat. قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله يتضمن ما يأتي أولا أن يد الله في هذه الآية هي يده ال- التي التي من صفاته الذاتية Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Fawqa khalqihi wa yadihi Wa yaduhu kadhalika Wa yaduhu kadhalika min sifati zatihi allati la yanfa La tanfa La tanfakku La tanfakku anhu Fahiyah فهو بكل صفاته الذاتية فوق خلقه كما أن ذات أن ذاته فوق خلقه ثانيا لا يسوغ لأحد أن ayat da'iya أن أن أن يدعي أن يد في هذه الآية هي يد النبي النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين أولا لأن الله أضاف يد adofal yada لأن الله أضاف اليد في قوله يد الله فوق أيديهم إلى نفسه ولم تذكر walam tuzkar ولم تذكر ولم مطلقة. تذكر مطلقة فعلم fa'ulima فعلم أنها صفات sifatuhu al-mubayyinatu al-mubayyinatu bi sifati khalqihi fal ma'na idan yadullahi fawqa aydihim ay anna Allah lazimuha anna Allah wa yaduhu fawqa aydi haula'i kama annahu fawqahum wa fawqa ghairihim subhanahu wa ta'ala nah tentang kalimat yang kedua, yaitu faqaidim bahasilu dan kesimpulan apa yang disebutkan oleh penulis ya tatoman bahwasanya yang beliau sampaikan memuat poin berikut ini. Pertama, tangan Allah dalam ayat ini adalah tangannya yang merupakan sifat datiah bagi dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala zat Allah di atas seluruh makhluk sehingga jika demikian tangan Allah juga Demikian di atas seluruh makhluk dan tangan Allah adalah di antara sifat zat Allah yang tidak pernah terpisah dari Allah. Bahwa maka Allah dan semua sifat-sifat zatiahnya itu tentu di atas seluruh makhluknya sebagaimana zat Allah di atas seluruh makhluknya. Yang kedua, tidaklah boleh bagi siapapun untuk mengklaim bahasanya tangan dalam ayat ini adalah tangan Nabi karena dua alasan. Pertama karena Allah menisbatkan tangan di sini kepada dirinya yaitu Allah. Ya, Allah nisbatkan ilah nafsi pada dirinya. Walam tuzkar tangan tidak disebutkan mutlakotan mutlak. Fa'ulima maka diketahui annaha sifatuhu al-mubayyinatu li sifati khalqihi Bahasa tangan tersebut adalah, adalah sifat Allah yang berbeda dengan sifat makhluk. Fal makna maka makna tangan Allah di atas tangan para, eh, tangan para sahabat. Dan jika demikian makna yang Allah aidim artinya Allah bersama mereka. Inilah lazimuha. Ini memaknai ayat dengan konsekuensinya dan memaknai ayat dengan konsekuensinya itu hukumnya boleh. Ini dengan diiringi meyakini makna eh, makna hakikinya. Maka menafsirkan ayat dengan lazim lazim makna itu mirip-mirip dengan takwil. Namun bedanya pak Keadaan orangnya. Maka orang yang memaknai satu ayat dengan lazimnya konsekuensi makna ayat diiringi dia dia mengimani makna zahir dari ayat maka tidak mengapa jika dia memaknai ayat dengan lazim makna namun dia tidak beriman dengan makna zahir dari ayat maka ini takwil ada lazim ini konsekuensinya yaitu Allah bersama mereka dan tangan Allah di atas tangan mereka sebagaimana zat Allah di atas mereka dan di atas makhluk selain mereka subhanahu wa ta'ala alasan yang kedua biasa di lisan orang-orang Arab kalimat langit di atas kita atau mengatakan mendung di atas bumi walayafamu akilun salima akluhu wa nadzufa qalbuhu wa sarahallahu lil haqqi sadrahu dan tidaklah satupun orang yang berakal memahami orang yang masih sehat akalnya, bersih hatinya dan Allah lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran, tidaklah memahami bahasanya langit bersentuhan dengan makhluk. Bahasanya e, mendung bersentuhan dengan bumi. Dan mereka pahami dari hal tersebut adalah makna di atas. Artinya langit di atasnya makhluk, demikian juga mendung di atasnya bumi Nabi bihada maka jelaslah dengan hal ini bana binu jelas biarkan dengan hal ini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tangannya di atas tangan orang-orang yang berbaiat sebagaimana dat Allah di atas dat orang-orang yang berbaiat dan lazim konsekuensi daripada kalimat ini Allah menguatkan mereka dan menolong mereka Allah bersama mereka dengan ilmunya dan pertolongannya, penguatannya dan penjagaannya kepada mereka-mereka ahlul bayi, ahlul Hudaybiyah, para sahabat Nabi yang mengikuti perjalanan ke Hudaybiyah dan orang-orang yang e, melakukan bayat ridwan radhiyallahu anhum. Mereka lah orang-orang yang berbayat pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di bawah Kemudian subhat yang ke-15 yang terakhir adalah uh, firman Allah taala dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku?" Hadis ini diatkan oleh uh, Muslim dalam bab keutamaan membesuk orang yang sakit di kitab Wasilah wal Ada. Nomornya uh, nomor 43 halaman 1 1990 berdasarkan penomoran Muhammad Fuad Abdul Baki. Eh, dia telah muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Ta'ala Sini Allah Ta'ala Yakul berfirman pada hari kiamat Wahai Anak keturunan Adam aku sakit Kenapa engkau tidak menjengukku maka Ibnu Adam mengatakan, Wahai Rabbu, bagaimanakah aku menjengukmu pada engkau Rabbul Alamin? Allah berfirman, tidakkah engkau mengetahui bahasanya hambaku namanya fulan sakit, lalu kenapa engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau mengetahui seandainya engkau menjenguknya, engkau jumpai aku di dekatnya? Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, kenapa engkau tidak beri aku makanan? Maka Ibnu Adam mengatakan Wahai Rabku bagaimana aku memberikan makanan padamu Pada engkau Rabbul Alamin Rabb semesta alam Allah berfirman Tidakkah engkau mengetahui Bahasanya hamba kufulan minta makan kepadamu Lalu engkau tidak memberikan makanan padanya Tidakkah engkau mengetahui seandainya engkau memberikan makan kepadanya, niscaya engkau akan jumpai dari kaindi hal tersebut ada di sisiku. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, kenapa engkau tidak beri aku minum? Al Allah Ibn Adam mengatakan Wahai Rabbu bagaimana aku memberi minum kepadamu Sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin Allah berfirman Hambaku fulan minta minum kepadamu e, Namun engkau tidak memberikan minuman padanya Tidakkah uh, seandainya engkau memberikan minum kepadanya ini saya engkau akan jumpai amal tersebut ada di sisiku. Maka jawabannya salah mengambil hadis ini dan tidak menyelewengkannya dari makna zahirnya dengan melakukan tahrir. Ya takhabatun yang mereka asal-asalan dalam tahrir mengikuti sejalan dengan hawa nafsu mereka namun salat menafsirkan hadis ini dengan penafsiran al mutakalim bihi yang berbicara sendiri secara langsung. Maka beberapa kalimat yang ada dalam hadis ini Aku sakit, aku minta makan dan aku minta minum Telah Allah jelaskan sendiri apa maknanya Di terusannya hadis dengan Allah katakan tidakkah engkau tahu bahasanya hamba kufulan sakit dan dia minta makan kepadamu uh, uh, dan hamba kufulan tak makan padamu, hamba kufulan minta minum padamu. Itu penjelasan langsung dari Allah tentang makna aku sakit, aku minta makan, aku minta minum. Makin ada penjelasan yang tegas, bahasanya yang dimaksudkan adalah yang sakit adalah salah satu hamba Allah yang minta makan salah satu hamba Allah yang minta minum salah satu hamba Allah. Dan penafsiran dengan e, semacam ini adalah penafsiran yang langsung diberikan oleh Allah zat yang mengucapkan kata-kata aku sakit, aku minta makan dan seterusnya. Dan Allah lah yang lebih mengetahui tentang maksud dari kata-kata tersebut. Faidah fasarana maka jika eh, atau jika kita tafsirkan sakit yang dinisbatkan pada Allah, minta makan yang dinisbatkan pada Allah, minta minum yang dinisbatkan kepada Allah dengan makna sakitnya seorang hamba. Ada seorang hamba yang minta makan dan tidak dan minta minum, lam yakun fidalika maka tindakan ini bukanlah menyelewengkan kalimat dari makna zahirnya. Karena ini adalah penafsiran langsung si al-mutakallim bihi yang mengucapkannya. Fawwa maka penafsiran seperti ini kama lautakan lama sama persis seandainya si pengucap mengucapkan kalimat ini ibtidaan sejak awal. Namun di sini Allah menisbatkan hal-hal tadi pada dirinya terlebih dahulu dalam rangka memotivasi dan mendorong agar orang mau membesuk orang sakit, memberi makan orang yang minta makan dan beri minum orang yang minta minum. Sama persis bagaimana firman Allah, siapakah yang mau memberikan utangan kepada Allah? Sedangkan maknanya adalah eh, berinfak fisabilillah. Lalu infak fisabilillah disebut ngutangi Allah dengan mana, Pak? at-taghyid wal has untuk mendorong orang untuk memotivasi orang untuk berinfak fisabilillah. Wa hadzal hadis maka hadis ini adalah hujah yang paling hebat, ada miroh yang menghancurkan alu takwil yang menyelewengkan nusus sifat dari dalil sifat dari makna zahirnya tanpa dalil dari uh, Al-Qur'an, tidak pula dari sunnah Rasul, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam namun mereka menyelewengkannya dengan berbagai subhat yang batil yang mereka sendiri mutanakidun, mereka sendiri kontradiktif, mutaribun, mereka sendiri tidak mereka sendiri guncang, eh, tidak eh, mereka sendiri bingung. Ilaukan murad maka yang namanya nusus sifat seandainya yang dimaksudkan adalah beda dengan makna zahirnya sebagaimana yang mereka katakan tentu Allah dan Rasulnya telah menjelaskannya kalau kan zahir seandainya makna zahirnya itu mustahil untuk Allah sebagaimana anggapan mereka tentu Allah telah Allah dan Rasulnya telah menjelaskan sebagaimana dalam hadis ini. Walau karena seandainya makna zahirnya yang layak bagi Allah itu mustahil bagi Allah, lakana fil kitab wa sunnah, eh, misalnya dalam Al-Quran dan sunnah, min wasfilah terdapat pensifatan untuk Allah Ta'ala dengan sifat yang mustahil bagi Allah yang tak terhitung banyaknya. Yang demikian banyak yang tidak mungkin bisa dihitung ilah bikul fatin kecuali dengan susah payah dan ini adalah satu hal yang mustahil yang sangat-sangat mustahil. Ya, maka hadis yang dituduhkan al itu melakukan takwil itu kata Semin adalah dalil yang sangat penting menunjukkan ini, eh, batilnya takwil. Karena hadis yang hadis muslim yang baru saja kita baca menunjukkan jika Allah menyampaikan satu makna dan makna tersebut mustahil bagi Allah, maka Allah akan menjelaskan apa yang dimaksudkan. Tidak mungkin Allah biarkan orang itu bingung. Allah maksudkan dengan satu kalimat dan makna yang lain, namun Allah tidak jelaskan makna yang lain. Maka ini bukan malah bukan malah subuhah, malah hadis yang sangat penting yang menunjukkan bahasanya jika Allah memaksudkan dengan satu kalimat itu berbeda dengan makna zahirnya, nah pasti Allah akan jelaskan. Aku katakan bisa dipahami ringkasan dari perkataan penulis Firat Dima e, membantah klaim yang diberikan oleh Ahlul Ta'wil terhadap Ahlus Sunnah Bahasanya Ahlus Sunnah menyelewengkan hadis ini dari makna zahirnya Ringkasnya poin-poinnya adalah sebagai berikut. Pertama salat rahmatullah alaih yang salat adalah para sahabat Nabi dan para imam tabi'in setelah para sahabat dan orang-orang setelah mereka maka salat seluruhnya mengambil dohir dalil ini dan tidak menyelewengkannya. Maka jika dikatakan kepada alusuna zuon wa dan itu adalah kepalsuan dan kebohongan bahasanya mereka menjalankan hadis ini dari makna zahirnya maka jawabannya kami tidak menafsirkan hadis ini uh, tidaklah menafsirkan hadis ini dengan makna yang menyelisih zahir min tilqai anfusina dari ide kami murni namun kami tafsirkan hadis ini dengan penafsiran yang langsung diberikan oleh al-mutakallim bihi yang mengucapkannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mutakallim itu lebih mengetahui tentang maksud perkataannya daripada orang lain. Hal ini diperjelas dengan poin yang ketiga Bahasanya sakit yang dinisbatkan pada Allah, minta makan yang dinisbatkan pada Allah, minta minum yang dinisbatkan pada Allah, yang dimaksudkan adalah salah satu hamba Allah. Maka maknanya adalah yang sakit adalah salah satu hamba Allah, yang minta minum adalah salah satu hamba Allah, yang minta makan adalah salah satu hamba Allah. Inilah penafsiran yang diberikan oleh mutakalimbihi Allah sendiri yang mengatakannya. Maka tertolaklah dengan segala puji milik Allah dan segala anugerah milik Allah klaim yang diberikan oleh mereka-mereka ahlul batil yang menuduh bahasanya ahlu sunnah menyelewengkan hadis yang sahih ini dari makna zahirnya Namun di sini saya upaya tidak menjelaskan e, faedah yang sangat penting yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin yang tadi wadal hadis min akbar hujat faedah penting yang terkandung dalam hadis e, Muslim tadi. Walinaktafi bihadzal qadar ya, kita cukupkan dengan uh, eh, ukuran ini dengan kadar ini 15 uh, 15 subhat minal amsilah sebagai contoh jika litakunan nibrosan dirairihi supaya sebagai penerang untuk yang lainnya wa ila fal kaidah karena kaidah memahami uh, nama dan sifat Allah kaidah eh, al dalam memahami nama dan sifat Allah sudah dikenal sudah diketahui yaitu mem, me, memberlakukan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat sebagaimana makna zahirnya tanpa diselawengkan, tanpa diingkari, tanpa takyib dan tanpa tamsil. Dan telah lewat pembicaraan tentang kaidah al-sunnah ini mustawafan ya, secara lengkap ketika kita membahas kaidah-kaidah berkaitan dengan dalil sifat walhamdulillahirabbil alamin. Uh, penjelasannya hatta taqib uh, eh, takib itu ya uraian tambahan dari penulis di sini mengisyaratkan dua poin yang pertama beliau tidak bermaksud untuk hasar namun beliau hanya bermaksud tamsil memberikan contoh contoh eh, dalil-dalil yang dipakai oleh ahlu takwil untuk menyudutkan ahlu sunnah. Cuma contoh, beliau tidak mengumpulkan semua. Litadhiha supaya jelas dengan demikian hujah dan supaya jelas dengannya al-mahajah jalan yang benar. Dan supaya seorang muslim faham bahasanya tuduhan takwil yang dituduhkan pada ahlu sunnah adalah darbun marbatil dan satu bentuk kebatilan yang tidak bersandar pada dalil dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah, tidak pula dari ijma' tidak dari akal, tidak dari fitrah. Kemudian poin yang kedua Al-Sunnah mengambil dohir dalil Itulah makna yang ia tabadar segera tertangkap ila zihin pada benak e, minha dari nusus e, sebagai, e, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab sebagaimana mereka bersengaja fitafsirim ketika mereka memberikan penafsiran mereka bersengaja untuk mencari penjelasan dari pemilik syariat itu sendiri di ma'arada tentang apakah yang dia apakah yang diinginkan oleh syari dan penjelasan dari e, pemilik syariat itu sendiri boleh jadi fi nafsin nas ada dalam dalil tersebut inilah yang disebut dalam ilmu usul fikih disebut dengan bayan mutasil dan boleh jadi penjelasan tersebut di luar dalil yang ingin dijelaskan ya, yang ini dalam ilmu surfiqih disebut bayan munfasid kemudian eh, insyaallah kita akan kita akan bahas khatimah penutup yang berisi adalah kaidah-kaidah penting seputar taktik dan takfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.